Yang pertama kitab tauhid dan yang kedua adalah Al-Kabair yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab minasyirki ayastagitha bi ghairillah au yad'u ghairahu. Bab yang ke-13 ini termasuk dari kesyirikan untuk seseorang meminta istighotah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tersebut adalah termasuk dari perbuatan syirik. Setelah kita menyebutkan pada pertemuan terakhir dari bentuk-bentuk kesyirikan seseorang yang dia itu menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, demikian juga untuk menggunakan kalung-kalung, demikian juga jimat-jimat <clears throat> yang itu adalah bentuk kesyirikan. Demikian juga cabi-cabi dan semisalnya. Sebagaimana telah lewat pembahasannya. Demikian juga yang terakhir disebutkan termasuk kesyirikan juga al istiadah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini beliau akan menyebutkan yakni sebagaimana di bab ini termasuk dari kesyirikan adalah seseorang istighosah dengan selain Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istighosah? Kita sering mendengar kalimat istighosah. Bahkan ada yang masyhur istilah-istilah mereka istighosah al-kubra. Demikian juga istilah-istilah mereka yang lain ketika terjadi kesulitan atau pacekle atau mungkin keributan dan semisalnya kemudian mereka menyebutkan kalimat al-istighosah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Al istighosa ya bisa ditulis istighosa itu adalah hiya talabul ghaus wa huwa izalatu syiddah. Istighosa itu yang sering kita dengar istighosa kubro, kubro sendiri artinya besar, besar-besaran. Istighosa itu adalah meminta ghaus. Ghaus itu adalah menyingkirkan kesulitan yang sangat Berarti istiqosa itu adalah meminta untuk disingkirkan kesulitan yang sangat berat yang dia rasakan. Itu istiqosa. Jadi istiqosa meminta untuk dihilangkan, dihilangkan atau disingkirkan kesulitan yang sangat berat yang sedang dia alami. Mungkin dialami suatu kampung atau mungkin suatu negeri atau suatu daerah atau bahkan seseorang dalam keadaan dia sangat genting sekali, sangat parah sekali, mau hancur, maka ini dikatakan istighosah. Demikian. Adapun isti'adah ya pernah kita lewat ya ini berlindung. Ya, ini berlindung eh, dari sesuatu. Ya, berlindung dari sesuatu. al istiadah atau al-iltija. Ya, ini iktisam berteduh atau berlindung. Ya, ini demikian. Itu al istiadah seperti mamanya syaitan minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya demikian. Ini berlindung dari sesuatu. Sesuatu yang belum terjadi, belum dia alami hal tersebut. Ya, ini seringnya demikian. Dia belum mendapati kesulitan tersebut, kemudian di, kemudian dia berlindung kepada apapun. Dan yang disarankan adalah, adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya seton pamannya atau gangguan seton atau yang semisalnya yang dia takutkan akan menimpa dia. Adapun istiqosah ini dia sudah tertimpa, sudah terkena bencana tersebut. Dan dia ingin untuk kemudian bencana tersebut atau kesulitan yang dialami itu untuk hilang pada diri dia. Inilah istighosah. Dan biasanya kesulitannya bukan kesulitan yang ringan atau gampang, tetapi kesulitan yang berat, asyidah. Izalatu syiddah, menyingkirkan kesulitan yang sangat. Ya ini demikian. Jadi al istighosah berarti meminta untuk disingkirkan kesulitan yang berat yang dialami. Sebagaimana al is al istinsor, yakni wasanasan wasan istifal, yakni istafala istafilu istifalan. Wasan seperti ini menunjukkan pola permintaan. Jadi al istinsor talabun nasr meminta untuk diberikan pertolongan. Demikian juga al isti'anah talabul aun meminta untuk diberikan pertolongan dengan wasan istafala menunjukkan makna meminta. Seperti iya karena butuh wa iya karena sa'in. Kepada engkau ya Allah kami menyembah dan kepada engkau kami meminta pertolongan. Iya karena butuh wa iya karena sa'in. Kepada engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ini bahasan istaf'ala. Dipelajari di bahasa Arab ya, di cabang ilmu sorof di situ disebutkan bahasan istaf'ala. Ya, ini meminta seperti istighfar berarti meminta gufron, meminta untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Bahasa istighfar. Istighfar. Demikian juga di sini ista'ana. Demikian juga istaghosa yastaghisu istighosa. Ya demikian. Jadi al istighosa itu adalah meminta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami. Kemudian sebutkan di sini di patung Majid, wa qala ghairuhu al-farqu bainal istighosah wa du'a. Jadi bab kita ini kan termasuk kesyirikan seseorang yang meminta untuk dihilangkan kesulitan yang dialami itu kepada selain Allah. Demikian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perbedaan antara meminta untuk disingkirkan kesulitan dengan doa. Al-farqu bainal istighosah wa doa, perbedaan keduanya ini, anal istighosah la takunu ila minal makruh Istighosah itu tidaklah keadaannya kecuali dari kesulitan. Kesulitan yang sangat. Wa doa a'am. Minal istighosah. Doa itu lebih umum daripada istighosah. Jadi doa itu sebenarnya lebih umum lagi. Jadi judul ini termasuk kesirikan seseorang meminta untuk dihilangkan kesulitan kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah di sini atau ya amalah demikian. Jadi baik disebutkan di sini seperti itu. Jadi atau yang diikutkan yang dia itu e, lebih umum diikutkan kepada sesuatu yang lebih khusus. Karena istighosah itu lebih khusus dan doa lebih umum. Demikian disebutkan. Fa'at doa alal istighosah min ati am alal khos. Jadi diikutkan di situ yang umum dengan yang khusus. Yang lebih umum itu adalah doa. Doa itu adalah umum. Sedangkan istighosa itu lebih khusus. <clears throat> Kalau kita pelajari di sini dari judul bahwa termasuk kesyirikan meminta untuk dihilangkan kesulitan kepada selain Allah, demikian juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin di Qaul Mufid bahwa di situ ada istighosa, ya istighosa yang tidak dilarang. Secara umum istighosah itu adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagian, ulama karena di situ ada ayat dari Al-Qur'an, demikian juga hadis Nabi SAW ya, demikian juga telah lewat tentang pembahasan yakni isti'adzah. Di situ ada seperti istighosah yang dia itu diperbolehkan. Disebutkan oleh para ulama apabila apa? Apabila orang yang diminta istighosah itu mampu. Ya, demikian. Demikian juga istiadah, meminta perlindungan. Kalau kemudian sesuatu yang hal yang dia itu mampu menurut perkiraan dia orang tersebut dan dia itu hadir ada di depan dia, maka itu boleh. Demikian sebagian ulama menyebutkan. Di sini bukan di dalam kol mufid. <clears throat> Wa kalal mu'alif rahimahullah taala laisa ala itlaqihi. Ucapan penulis rahimahullah taala tidak secara mutlak. Bal yuqayyad bima la yaqdir alaihi al-mustaghas tetapi diikat dengan apabila tidak mampu orang yang dimintai kosa Demikian. Kenapa digiring seperti itu? Ya, ini ada di situ isyarat bahwa boleh untuk kemudian istiqosa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang diminta itu mampu. Ada isyarat seperti itu. Kemudian beliau menyebutkan Syekh Utsaimin dan tentu saja beliau mengambil dari ulama-ulama sebelumnya. Dan untuk kita berhati-hati di dalam ucapan itu Demikian juga berbuat, bertindak, tidaklah kita berucap atau bertindak kecuali di situ ada dalil dari Al-Quran, demikian juga dari Sunnah Nabi, demikian juga di situ petunjuk para ulama. Ya, seperti hal-hal seperti ini. Ini perkara besar mungkin orang mendengar boleh kemudian istighosah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Istighosah kepada selain Allah itu tidak secara mutlak namanya. Ya seperti ini, kalau kemudian kita dapat di dalam Al-Quran, kemudian dimaksudkan ini dan itu, dengan dalil yang kuat, dengan alasan yang jelas, maka kita mengambil. Ya, sebagaimana di sini. Ini seperti mengkritik atau memberikan tambahan terhadap ucapan ulama yang sudah masyur, yang dia itu ya ini dikenal sebagai ulama yang baik, yang soleh, untuk kemudian memberikan ya ini penilaian atau mungkin menambahkan suatu hendaknya berhati-hati. Seperti hal seperti ini. Beliau mengatakan ini ucapan yang berat, yang berat seperti ucapan Syaikhul ini beliau mengatakan di kolom Mufid bahwa <clears throat> judul ini tidak secara mutlak. Tetapi dengan tadi kita sebutkan. Kemudian beliau menyebutkan ayat Al-Quran yang di situ kita bisa menilai bahwa tambahan beliau ini adalah tepat. Yaitu apa? Ucapan Nabi Musa alaihissalam. Dan ini kisah kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika waktu itu beliau di Mesir. Ya, waktu itu dia sebagaimana kita ketahui, kita ketahui Allah SWT mengisahkan waktu itu bahwa Fir'aun berusaha untuk membunuh semua anak bayi yang ada di negerinya. Kemudian Allah berkehendak, ternyata Nabi Musa malah diasuh di rumahnya Fir'aun. Sampai kemudian besar, sampai kemudian suatu saat waktu itu ada seseorang dari kaumnya atau istilah kita suku Nabi Musa meminta perlindungan, meminta istighosah kepada Nabi Musa. Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-15. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi alladhi min aduwihi wa Musa faqada alaihi. Demikian lanjutannya. Yang menjadi sahih atau perhatian kita, di situ Allah menyebutkan fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Maka meminta istighatsah seseorang yang di syiahnya, di kelompoknya. Syiah sendiri artinya adalah kelompok atau sukunya. Maka meminta istighatsah kepada Nabi Musa seseorang yang dia itu dari sukunya dari kabilahnya, dari kaumnya. Allah min aduhi untuk menghadapi seseorang dari musuhnya. Demikian. Lafaz ini menunjukkan jelas bahwa waktu itu temannya Nabi Musa meminta kepada Nabi Musa untuk menghilangkan kesulitan yang dia alami. Maka kemudian Nabi Musa bawa kasahu memukulnya, faqadu alaih kemudian mati. Dipukul oleh Nabi Musa ya Beliau tidak menyangka bahwa pukulannya itu membuat mati musuhnya itu. Beliau kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti seorang mungkin mukul biasa. Ternyata orangnya itu entah mungkin lemah atau mungkin memang beliau kuat sekali Nabi Musa waktu itu, kemudian orangnya malah mati. Kemudian beliau pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dia melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian Allah menerima tobat Nabi Musa. Ya. Waktu itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Faqadu alaih. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Qala ada min amali syaitan." Ini termasuk perbuatan dari syaitan. Kemudian beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi saya di sini adalah apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala waktu itu meng mengisyaratkan meng mengibaratkan waktu itu dengan ucapan ini tadi. Dan ini menunjukkan boleh. Ini menunjukkan boleh, tidak diingkari. Dan itu pun kita mengetahui hal seperti ini. Seseorang pamannya dalam keadaan kesulitan, di tengah jalan umpamanya dicatatkan juga oleh Syekh Utsaimin. Kemudian ada seorang yang merampok dia. Kemudian kemudian dia menelpon seorang yang dianggap punya kemampuan, punya senjata dan sebagainya. Telepon ini aku dirampok, tolonglah tolonglah aku di jalan ini dan itu. Ini ada istighosah meminta untuk dihilangkan kesulitan yang dia alami kepada seseorang yang dia mampu, dia sangka mampu. Demikian juga di hadapan dia, dia telepon dan datang. Kemudian penjahat itu perampok itu pun ditangkapkan ditembak atau diusir, kemudian dia pergi atau bahkan selesai urusan dia. Ya demikian. Ini menunjukkan boleh. Ya, oleh karena itu takyid atau ikatan yang disebut oleh Syekh ini adalah benar. Menunjukkan bahwa istighosah istighosah kepada selain Allah SWT yang dia itu mampu, makhluk itu mampu, mempunyai kekuatan, kita sangka demikian, maka itu adalah boleh. Ya, demikian. Tetapi secara umum, sebagaimana bab ini disebutkan, bahwa tidak boleh seseorang untuk istighosah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti mamanya nanti eh, kepada seseorang yang di dalam alam kubur atau dianggap dia sebagai wali atau mungkin kepada Nabi Muhammad telah meninggal demikian juga kepada Nabi Isa atau yang selainnya dari malaikat demikian juga yang lainnya termasuk dari bentuk kesyirikan jadi secara umum adalah demikian bahwa istighotah kepada selain Allah itu adalah termasuk kesirikan. <clears throat> Kemudian di sini disebutkan beberapa ayat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. <clears throat> Wa qauluhu dan ucapan Allah Subhanahu wa taala Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala Malah yang fauka. Sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada engkau. Tidak ada selain Allah SWT yang bisa memberikan manfaat. Kalaupun bisa itu pun sebagai sebab saja. Asalnya manfaat itu adalah dari Allah SWT Walau yang durukah dan tidak bisa memberikan manfaat, Tidak bisa memberikan bahaya kepada engkau. Fa'in fa'alta kalau engkau lakukan fa'innaka idan maka sesungguhnya engkau kalau demikian itu minat dolimi termasuk dari orang yang dolim. Disebutkan di Fathul Masjid yakni minal musyrikin termasuk dari orang-orang yang musyrik. Karena seseorang yang melakukan kesirikan itu melakukan perbuatan dolim meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Wa sasallahu bidurin fala kasyifalahu illa huwa. Apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan di sini mas yakni eh, menyentuhkan kepada engkau bahaya fala kasifalahu tidak ada yang bisa untuk membukakan ilah huwa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian eh, kesulitan itu didapati oleh seseorang tidak ada yang bisa menghilangkan kesulitan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. ingin memberikan syarat terhadap lafaz ini bahwa kejelekan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai adab. Karena kejelekan itu Dohirnya adalah jelek, tetapi di situ ada hikmah atau kebaikan ya yang dialami oleh hamba tersebut. Oleh karena itu tidak boleh dinisbahkan kejelekan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bentuk adab. <clears throat> Karena tidaklah di situ kejelekan kecuali ada hikmah kebaikan. Ya, seperti umpamanya diciptakan iblis, demikian juga setan. Tidak ada kemudian di situ kejelekan secara murni. Di situ termasuk apa? Fitnah yang kemudian Allah bisa mengetahui hamba-hamba yang soleh yang dengannya dicoba dengan setan itu dia masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau dia sebagai orang yang taat. Ya demikian. Sebutkan di sini bahwa tidak boleh kejelekan itu dinisbahkan atau dia itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini cuma menggunakan kalimat Allah, Allah menyentuhkan kepada engkau kesulitan. Maka tidak ada yang di situ menyingkapnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wa yuridka bi khairin, kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk engkau itu kebaikan. Ya, kalau di sini dengan kalimat yuridka, arada menghendaki. Kalau tadi yang yamsaska. Oleh karena itu saya Utsaimin menyebutkan dari ayat ini ada rahasia yang tadi kita sebutkan. Apabila Allah berkehendak untuk engkau kebaikan, fala rada fadri. Tidak ada yang mampu untuk menolak keutamaan tersebut. Kita perhatikan kalau seorang Allah kendaki diberikan keutamaan tidak bisa seorang kemudian menghalangi demikian juga makhluk yang lain. Situ ada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu Hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawi. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memboncengkan Abdullah bin Abbas kemudian beliau mengatakan, "Ya gulam, ini alimuka kalimatin." Wahai gulam, wahai anak. Waktu itu Abdullah bin Abbas masih muda. Sesungguhnya aku akan mengabari engkau mengajari engkau dengan suatu kalimat. Ya, ini kalimat artinya adalah kata. Kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik itu disebutkan dalam syairnya oleh Ibnu Malik bahwa kadang-kadang kalimat maksudnya itu adalah kata di sini maksudnya adalah kalam. Ya, ucapan sempurna seperti kalimat la ilaha illallah. Kalimat kan artinya kata. Jadi la ilaha illallah itu sebenarnya adalah suatu jumlah atau kalimat yang sempurna. Jadi kata itu kadang maksudnya adalah suatu kalimat yang sempurna. Ya, demikian. Jadi kalau kemudian uh, yang di seorang mendapatkan kalimat, maka tidak ada yang di situ uh, menolaknya, ya tidak ada. Kalau Allah sudah memberikan suatu yakni keutamaan tidak bisa kemudian ada yang bisa menolaknya. Wa yuridka bi khairin fala rada li Maka tidak ada yang bisa menolak dari keutamaan tersebut yang Allah berikan. Yusuf yusibu bihi mayasya. Ya, dalam hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu tadi, waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, wa muka kalimatin, semuanya aku mengajari engkau, akan mengajari engkau dengan suatu kalimat. Suatu suatu ya ini jumlah. Suatu kalimat eh ya yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjaga engkau. eh Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mendapati kamu akan mendapati Allah itu di depan kamu. Wa idza Apabila engkau minta, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan, wa in istama'u. Apabila seorang seseorang atau suatu kaum ya, berkumpul mereka itu ala ayyadurruka bisain untuk membuat kamu bahaya. La yadurruka bisain illa ma qadaballahu alaik. Tidak bisa mereka itu memberikan kesulitan kamu kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada kamu. Wa in samau ala yang fa'uka bisain lam yang fa'uka bisain illa ma kot kata bonglong lah. Demikian juga kalau semuanya bersepakat untuk memberikan manfaat keuntungan kepada kamu, maka tidak bisa kamu mendapatkan keuntungan itu kecuali apa yang Allah sudah apa sudah tuliskan untukmu. Demikian juga semuanya berkumpul ingin menghancurkan seseorang umpamanya. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk melindungi dia, tidak ada seorang pun yang mungkin akan menghancurkan dia, tidak ada. Sebagai sebagaimana dalam ayat ini. Suara dari menurut dari ihfadillah yahfadka ya sering pernah kita sebutkan uh, permasalahan ini di Jamil Ulum wal Hikam. Ya Nabi menyebutkan ihfadillah jagalah Allah Subhanahu wa taala yahfadka niscaya Allah akan menjaga engkau. Beliau menyebutkan bahwa penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua yang pertama adalah ini kalau seseorang sudah menjaga Allah, maka Allah akan menjaga dia juga. Yang pertama adalah hibdullah fi umuri dunia, Penjagaan Allah SWT terhadap perkara dunia dia. Yang kedua hibdullah fi umur akhiratihi. Allah menjaga perkara urusan akhirat dia. Disebutkan oleh beliau beberapa dalil di antara contoh bahwa Allah akan menjaga urusan dunia dia selama dia itu menjaga Allah Subhanahu wa hartanya akan dijaga oleh dia. Jadi Allah akan menjaga harta yang dimiliki oleh dia. Demikian juga keluarganya. Walaupun juga ya termasuk rahasia dalam permasalahan tauhid, tidak boleh seseorang berniat dalam amalan dia itu ya amalan akhirat dia itu untuk dunia. Nanti akan sampai insya Allah di bab Irodatul insan minasirki irodatul insan bi amalihi dunia. Termasuk kesyirikan seseorang yang menginginkan dengan amalan dia itu dunia. Kemudian disampaikan seseorang bersedekah. Niatnya agar dilipat gandakan uang dia itu tidak boleh. Bahkan dicontohkan waktu itu dengan semisal seperti itu. Agar Allah menjaga keluarga dia, agar Allah menjaga harta dia tidak boleh. Bahkan termasuk kesyirikan. Lalu bagaimana? Allah telah menjanjikan, Rasul telah menjanjikan bahwa orang yang bersedekah akan dilipat gandakan. Kita yakini itu. Tetapi tidak boleh hindari apa perbuatan kita? Kenapa bersedekah? Agar Allah melipat gandakan menjadi 100, 10 atau semisalnya. Tidak boleh. Rahasia permasalahan ini bisa dilihat di Fatul Majid ini. Bahkan dalam bab di Kitab Tauhid ini. Oleh karena itu hati-hati ketika kita bersedekah, berbuat, baik, niatnya karena Allah Subhanahu wa kita yakin juga bahwa Allah Swt akan melipat gandakan atau menggantikan apa yang dimiliki dari apa yang dia sedekahkan, tapi jangan sebagai niat. Ya, jangan sebagai niat dia, amalan dia itu adalah agar Allah menjaga harta dia, demikian juga menjaga keluarganya. Kita yakin janji Allah Swt tersebut, tapi tidak boleh menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah mengharapkan pahala Allah Swt. Adapun menghadapkan surga maka seperti ini jelas Nabi menyebutkan demikian juga dalam Al-Quran Kalau orang-orang sufi mengatakan tidak boleh kamu beramal, sholat, sedekah mengharapkan surga, mengharapkan pahala Ini syirik, ini salah, ini ucapan orang yang yang bodoh bahkan Ya demikian Jadi di sini disebutkan waktu itu oleh Raja, Rajab Barang siapa yang dia itu menjaga Allah Swt, Allah akan jaga keluarga dia demikian juga harta dia miliki kemudian beliau menyebutkan apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Ketika waktu itu Nabi Musa alaihissalam berguru di hadapan Khidir dan Nabi Musa lebih mulia ya dan ulul azmi demikian juga lebih berilmu tapi dalam hal tersebut beliau dianjurkan oleh Allah swt untuk berguru di hadapan Khidir ketika waktu itu beliau melewati suatu kampung di situ ada suatu tembok yang mau runtuh kemudian disebutkan ya Nabi Musa dan Khidir memperbaiki kemudian Nabi Musa ingin untuk kemudian meminta upah karena satu kampung tidak ada yang memberikan jamuan makan. Ya, biasanya kalau di dalam syarat Islam wajib untuk memberikan jamuan kepada tamu. Bahkan yakni wajib satu hari, tiga hari itu termasuk sedekah. Ya demikian. Kemudian Nabi Musa tidak tahu, beliau meminta kepada Khidir, kita minta upah saja. Ternyata kemudian itulah sebab perpisahan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir menyebutkan kepada Nabi Musa, wa kana tahtahu kanzulahuma wa kana abuhuma shaliha farada rabbuka ayyabluga ashudahuma wa yastahfiza kanzahuma rahmatan min rabbi wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti ali sabru Adapun di bawah tembok ini itu ada kanzun, ada simpanan yang dimiliki oleh dua anak yatim. kana abuhuma shaliha dan kedua orang tua anak ini, dua orang anak ini adalah soleh, orang yang soleh. Bahkan Abu Huma adalah bapaknya. Adalah bapak dari kedua anak ini adalah orang yang soleh. Dari situ Ibn Rajab mengambil dalil bahwa ternyata Allah SWT menjaga harta yang dimiliki oleh anak yatim ini tadi dua orang ini yang bapaknya adalah orang yang soleh. Dua anak Abu Huma soleh? adalah bapak kedua orang anak ini adalah orang yang soleh. Jadi orang yang soleh Allah akan menjaga menjaga anak keturunannya demikian harta yang dia miliki. <clears throat> demikian Allah sebutkan ya dalam surat Al-A'raf ya Innama waliyullahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya waliku adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, Alkitab. Wa huwa yatawallas sholihin. Dan Allah yang mengurusi perkara orang-orang soleh. Sudah, pokoknya orang yang soleh itu adalah yang mengurusi Allah SWT wa huwa yatawalla Allah yang mengurusi perkara orang soleh. Tidak ada campur tangan di situ yakni selain Allah SWT wa huwa yatawalla sholihin. yakni Allah yang yang mengurusi urusan orang yang soleh. Kalau anak dia itu adalah orang yang soleh, sudah itu urusan Allah SWT yang akan mengurusi. Sebutkan di biografi Umar bin Abdul Aziz ketika beliau meninggal tidak ditinggalkan untuk keluarganya padahal beliau seorang khalifah. Kalau kita lihat di biografinya Umar bin Abdul Aziz itu di masa mudanya, bahkan ketika belum menjadi seorang gubernur di Madinah itu terkenal beliau adalah seorang yang biasa, seorang raja. Ini foya-foya dan sebagainya. Demikian juga istrinya Fatimah. Semua oleh Albani itu di pembukaan yakni eh, beliau tentang eh, tentang buku tentang permasalahan permasalahan nikah itu. <clears throat> Ada Gusifah di pembukaan disebutkan di situ kisah bahwa Fatimah ini tadi istrinya Umar bin Abdul Aziz, bapaknya seorang khalifah. Saudara laki-lakinya seorang khalifah. Kemudian pamannya seorang seorang khalifah. Yang ini di, di sekitarnya adalah orang-orang bangsawan. Suaminya orang khalifah juga, Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan seorang seperti itu. yakni suaminya, bapaknya, saudara laki-lakinya adalah khalifah Ya, bahkan hidup dia ketika suaminya menjadi gubernur di Madinah dalam keadaan mewah. Kemudian ketika ditunjuk oleh ulama Umar bin Abdul Aziz sebagai seorang khalifah, maka meninggalkan yakni kemewahan yang dulu dia miliki. Ketika dia meninggal, maka kemudian tidak ditinggalkan untuk anak-anaknya kecuali sedikit saja dari harta dia miliki. Ya, dan beliau kemudian demikian, yakni menyerahkan urusan dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu Fatimah ini istrinya ketika yakni meninggal suaminya datang juru kunci istilahnya uh, yang mengurusi betul mal mengatakan ini hartamu aku simpan ini milikmu bukan milik suamimu Ber berhak kamu untuk menggunakan ini adalah harta yang kamu miliki dari bapakmu demikian juga yakni dari saudara-saudaramu kemudian dia mengatakan aku tidak mungkin untuk bermaksiat kepada suamiku hidup demikian juga ketika dia mati ya sudah aku dalam badan seperti ini ini dalam keadaan suhud sebagaimana bersama dengan suaminya. Umar bin Abdul Aziz, ini khalifah yang paling mulia dari kekhalifahan Bani Umayyah. ya demikian. Ya, ini dijaga. Kemudian disebutkan ternyata dari keturunan Umar bin Abdul Aziz ini yang tadi ditinggalkan oleh bapaknya harta yang sedikit tadi, padahal seorang khalifah disebutkan oleh para ulama di antara anaknya itu ada yang bersedekah dengan kuda perang itu ratusan. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah SWT menjaga di eh, diri dia demikian juga keluarganya. <clears throat> Kemudian sekali Nur Rajab juga bahwa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, adalah penjagaan Allah kepada hambanya selama dia itu menjaga Allah dalam hal akhirat. Dan situ banyak dalilnya. Yang paling jelas oleh Nur Rajab apa yang Allah sebutkan di kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu digoda oleh perempuan sebagian mengatakan Suleha tapi hadisnya adalah Zuhair kemudian Allah sebutkan di akhir kisah tersebut ya kadzalika linasrifa anhu husu wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin kadzalik demikianlah linasrifa anhu husu wal fahsya kami palingkan dari Yusuf itu asu kejelekan wal fahsya perbuatan zina innahu dengan sebab apa innahu sungguhnya dia itu min ibadinal mukhlasin termasuk dari hamba-hamba kami yang ikhlas karena sebagai hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu taala, maka Allah palingkan Nabi Yusuf itu dari perbuatan jelek, dari makar, demikian juga dari dari perbuatan zina tersebut tadi. <clears throat> ya demikian Allah sebutkan di sini dalam ayat ini, wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Apabila Allah menghendaki kepada engkau kebaikan maka tidak ada yang bisa menolak dari keutamaan tersebut. Yusibu bihi mayyasha. Allah menimpakan dengannya mayyasha siapa-siapa yang Allah kehendaki min ibadihi dari hamba-hambanya. Yani Allah menghendaki untuk keutamaan itu ya untuk hamba-hamba yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat Al-Ghafur yang Maha Pengampun demikian juga Rahim. <clears throat> Kemudian berikutnya Allah sebutkan di kitab Tauhid ini wa qaluhu demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa taala Fabtagu indallahi rizqa wa buduhu wa syukurulah maka carilah indah Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala ariz rezeki. Rezeki itu dicari ya, diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana kita bekerja dari situ kita mendapat upah atau mendapat hasil untuk anak istri dan sebagainya itu sebab saja. Yang berikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan yang kita di situ bekerja padanya itu pun mendapatkan usaha itu ya keuntungan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari situ mungkin dia mendapat keuntungan dibagi-bagi di pekerja dan sebagainya. Oleh karena itu faktabu indallahi rizqa, mintalah di sisi Allah Swt wa taala rezeki tersebut wa buduhu dan ibadahlah kalian kepada Allah Swt. wa taala. Waskurulah dan bersyukurlah kalian kepada Allah Swt. wa Ilai terjauh kepada Allah lah kalian akan kembali. Di sini menunjukkan sesuai dengan bab ini untuk wa buduh, untuk beribadah hanya kepada Allah Swt. Bukan kepada selain Allah Swt. wa semua oleh Syekh ini di sini waskurulah dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau menyebutkan bahwa bentuk syukur itu tidaklah yakni bisa dilaksanakan oleh seorang hamba itu kalau dia mewujudkan dengan tiga perkara. Sebutkan di Qaul Mufid di sini halaman 287. Wa syukru fasaruh bi annahu dan syukur mereka para ulama mentafsirkan bi'annahu yaitu apa syukur bisa ditulis al-qiyam bi taatil mun'im tegak untuk taat kepada zat yang memberi ya melaksanakan dengan ketaatan kepada yang memberi <coughs> wa qalu innahu yakunu fi salas mawadi mereka mengatakan yaitu di tiga tempat jadi melaksanakan ketaatan kepada zat yang memberikan tersebut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikatakan Dikatakan kita bersyukur itu kalau mewujudkan tiga perkara. Yang pertama bil qalb dalam hal hati. Wa huwa ya'tarifu bi qalbi anna hadhihi an-ni'mah min Allah. Mengetahui, meyakini dengan hatinya bahwa nikmat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakini ini nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menulis di ya di mobilnya atau di rumahnya kadang kalau dia punya harta itu tulis ucapan Nabi Sulaiman Hada min fadli Rabbi. Ya, demikian. Hada min fadli Rabbi. Ini dari keutamaan Rabbku. Ya, ini dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia ya ini mungkin meyakini bahwa itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kemampuanku, bukan dari ya ini kekuatanku atau kepandianku. Ya, kita ingat di situ ucapan saya mobil. Allah taala beliau mengatakan eh, laisa hada bi kuwatina wala bi syaja'atina wala bi kasrati ilmina Tidaklah ini, ini dakwah yang beliau bangun itu dari kekuatan kami, bukan dari kepandian kami berbicara. Demikian juga bukan dari banyaknya ilmu yang kami miliki. dan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di situ kalau eh, Allah mengendaki maka terjadi. Jadi demikian. Adapun Nabi Sulaiman beliau mengucapkan waktu itu ketika datang singgasana yang dimiliki oleh Ratu Sabah, ya, sering kita mengatakan ya, ini Ratu Belgis dan hadisnya adalah doif penamaan tersebut maka kemudian ketika singgasana itu sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman beliau mengucapkan kalimat tadi Hada min fadli Robi. ini dari keutamaan Robku dari Allah Subhanahu Wa Taala dia berluani ashur ashuru am akfur untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau aku termasuk orang yang kafir yang mengingkari nikmat tersebut dan di sini syukur dalam hal hati, apa itu bentuknya? Ayat tarifa biqalbihi untuk dia mengetahui, meyakini dengan hatinya bahwa nikmat itu minallah dari Allah Subhanahu wa taala. Fayarolillahi fadlan alaihi biha. Maka dia mengetahui bahwa keutamaan itu milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada dia dengan nikmat tersebut. Wa ma bikum nikmatin faminallah dan tidaklah dari kalian yang ada pada kalian dari kenikmatan itu pamin Allah adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling besar kenikmatan itu apa? Nikmat keislaman. Ya, paling besar kenikmatan yang tidak bisa diukur itu adalah nikmat keislaman seorang. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW berdoa, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Wala taj'al akbaru hamina dunyana. Wala taj'al ad-dunya akbaru hamina. Nabi berdoa sallallahu alaihi wasallam. Wala tajal ya Allah janganlah engkau jadikan musibah tanah musibah kami itu bidinina dalam hal agama kami. Jangan sampai musibah itu yang paling besar kalau musibah dalam hal agama. Ya, sudah mengenal ini kebenaran Islam dia tinggalkan karena harta atau bahkan sudah mengenal sunnah, mengetahui ini yang benar, bahkan mengetahui itu perbuatan kesyirikan, kemudian dia tinggalkan karena dunia, ya, karena mungkin dicemooh atau yang semisalnya Ya, maka seperti ini kalau musibahnya dalam hal agama maka itu musibah yang paling besar. Bahkan Nabi mengatakan wala taj'al musibatana fi Janganlah kau jadikan ya Allah musibah yang kami alami itu dalam hal agama kami. Wala taj'al ad-dunya akbaru hamina. Jangan kau jadikan dunia itu paling besar cita-cita kami. Jangan sampai kemudian dunia itu menjadi paling besar dari cita-cita seseorang. Dunia itu kan hancur akan hilang. Bagaimanapun seseorang punya harta yang sangat banyak mesti akan sampai pada dia itu masa tua dan akhirnya akan akan mati. Yang naik eh, siapa bukan itu yang naik mobil dengan yang naik ya ini sepeda atau naik motor ya yang paling mobil paling mewah itu itu ukuran kuburannya sama semua ya yang rumahnya besar semua nggak mungkin dia kuburannya panjang kali enggak ya ukurannya sama untuk yang hati sama yang naik mobil, yang naik motor, yang naik, naik sepeda itu di jalan-jalan itu. Nanti ukuran kuburannya sama, sekitar itu saja. Jadi demikian. Jadi syukur itu pertama dengan hati. Ini meyakini dengan hatinya bahwa nikmat itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bentuk syukur itu adalah dengan apa? Well, bilisan, dengan lisan, dengan lidah dia, dengan ucapan dia. Wa huwa yatahaddatsa biha ala wajhi sana ala Allah. Yaitu apa? Dia berbicara dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa yadra wa adamil juhud, meyakini dan tidak menolak. Ala ala sabilil fahr wal khuyala. Tidak seperti jalannya orang-orang yang menyombongkan diri. Wa tarafu ala ibadillah dan mengangkat dirinya di atas hamba-hambanya. Yani dia yatahaddats biha ala wajhi sana Allah. Dia menyebutkan nikmat tersebut, dia menyebutkan nikmat tersebut dari sisi memuji Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang lain. Paham? Ya ini kita menyebutkan kalimatan itu, itu dalam bentuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan berarti kita ingin merasa tinggi di hadapan makhluk-makhluknya. Ya, ini bentuk lisan memuji Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebutkan di situ eh, wa bi ni'matillahi fahadits, eh, sebutkan dalam Al-Qur'an di situ. Ya, dengan nikmat Allah itu fahadits, ya ini sampaikanlah. Itu pun kita harus hati-hati. Kadang-kadang kita menyebutkan nikmat itu kepada orang, ternyata dari situ orang tersebut malah hasad. Oleh karena itu lebih bagus jangan disebutkan. Ya, kadang kenikmatan seperti ini kalau disebutkan malah orang itu hasad. Oleh karena itu sebutkan kepada orang-orang yang kita anggap mungkin mencintai kita, menyukai kita, ya tidak hasad dan sebagainya. Bahkan dalam hal mimpi, kalau seorang mendapatkan mimpi yang bagus, jangan menyampaikan kecuali kepada orang-orang yang baik. Jangan disampaikan kepada orang-orang yang yang jelek. Itu mimpi saja. Karena nanti ditakutkan hasad dan sebagainya. Di sini juga saya Utsaimin mengatakan menyebutkan kenikmatan tersebut dalam sisi memuji Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillah ya aku dapat ya ini warisan pemain bisa membangun rumah umpamanya. Menyebutkan hal tersebut kepada saudaranya itu apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Bukan sabilil fahr wal khuyala seperti jalannya orang-orang yang menyembuhkan diri dan mengangkat, mengangkat diri di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu, tidak tidak sombong. Tapi dia menyebutkan itu karena muji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ingin berbagi ya mungkin kebahagiaan dengan saudaranya walaupun cuma menyebutkan mungkin saudaranya bisa ya ini bisa di situ tinggal dan sebagainya umpamanya. Ya, ini seperti itu. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan. Memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan. Yang ketiga adalah al jawari Bersyukur bentuknya adalah jawari dengan anggota badan Wahwa ayastamilah bitoatil mun'im melaksanakan menggunakan nikmat tersebut <coughs> untuk taat kepada yang memberi. Siapa memberi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan harta tersebut atau kenikmatan tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Badan yang sehat, harta yang dia miliki atau mungkin kendaraan dan sebagainya digunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk diri dia juga mungkin atau mungkin untuk dakwah atau yang semisalnya ya digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa atau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah artinya dia memiliki ya untuk sedekah atau bahkan mungkin untuk haji atau yang semisalnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala <clears throat> kemudian juga misalkan bahmasalan syukurullah ala nikmatil ilm seseorang mensyukuri dengan nikmat ilmu antak malbi apa itu bentuknya beramal jangan kemudian berilmu saja tidak dilaksanakan ya walah kemudian wa tu'allimuhu annas mengajari manusia semampu kita mungkin bisa membaca abata atau membaca Al-Qur'an diajari bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah sebagus-bagus kalian adalah yang mengajari Al-Qur'an mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya sampai Abu Ayyub Al-Ansari beliau menghabiskan hidupnya sampai meninggal mengajari orang membaca Al-Qur'an karena meyakini hadis Nabi tadi sebagus-bagus kalian adalah yang mempelajari, mempelajari Al-Quran dan dan mengajarkannya. Walaupun mengajari hafalan yang dia miliki atau mungkin mentasmi atau mungkin e, mengajari yakni krok dan sebagainya, krok kiraati dan sebagainya. Ya ini seperti itu, ya ini termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah ala nikmatil nikmatil mal. Demikian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat harta Antusrifahu bitaatillah digunakan kamu pergunakan untuk taat pada Allah batang faunas nasbi memberikan manfaat manfaat kepada manusia demikian juga ya, ini seperti diberikan makanan diberikan pada manusia ya demikian juga digunakan untuk makan digunakan untuk ketaatan pada Allah Subhanahu taala ini bentuk dari kesyukuran berupa hati demikian juga lisan demikian juga jawari <clears throat> kemudian sungkan di sini oleh beliau Wa qalu dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah." Dan siapa yang lebih sesat? Adol. Ini sigoh af'alu. Siapa yang lebih sesat mimman yad'u dari orang yang berdoa min dunillah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada patung, kepada kepada penghuni kubur, ya, demikian. Malah yastajibu lahu ila yaumil qiyamah yang tidak memberikan ijabah bagi dia itu ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Tidak memberikan manfaat sampai hari kiamat, tidak bisa sama sekali. Ini orang yang yang sesat sekali. Wahum an du'ain gofilun dan mereka yang dimintai itu dari doanya mereka yang meminta itu gofilun tidak tahu. Orang berdoa kepada kuburan, kepada Badawi yang kalau di Mesir itu atau mungkin Abdul Qadir Jailani yang beliau adalah, adalah orang yang soleh ya atau kalau di sini mungkin wali-wali dan sebagainya itu tidak tahu mereka sudah di alam barzah sudah tidak tahu. Allah sebutkan bahum an duain mereka tidak tahu. Wa idza husyuran nas apabila manusia dikumpulkan kanu lahum a'daan. Mereka nanti menjadi permusuhan bahkan lebih ibadatin kafirin dan mereka itu dengan ibadah-ibadah mereka itu kafirin mengingkari. Kenapa kalian beribadah kepadaku? Aku tidak mau dan sebagainya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam, beliau tidak ridho diibadai oleh orang-orang Nasrani. Waqalu kemudian juga Allah menyebutkan <clears throat> Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yaksifu su' Maka siapakah yang bisa menjawab yujib menjawab al-muttar orang yang dalam keadaan butuh sekali idza da'ahu ketika dia itu meminta ya wa yaksifu su' demikian juga menyingkirkan kesulitan wa yaj'alukum dan menjadikan kalian khulafa al-ard khalifah pemimpin di muka bumi. Ya ini Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang bisa menghilangkan kesulitan. <coughs> Demikian juga menjawab doa, demikian juga menjadikan penguasa di muka bumi. Ailahun ma'allah, apakah di situ ada ilah sesembahan ma'allah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada. Ya demikian. <coughs> Kemudian sebutkan Warawat Tabroni di isnadhi Imam Tabrani menyebutkan di dalam ya, Mu'jam beliau beliau mempunyai buku Mu'jam yakni Sogir, kemudian Ausat, kemudian Kubro punya dua buku yang terkenal itu dan disebutkan juga ya di terjemahnya itu beliau mengatakan Mu'jam yang usto itu yang tengah Hada ruhi itu adalah ruhku yakni sebagai isyarat ini adalah amalan yang beliau harapkan ya boleh harapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian para ulama, sebagian menulis buku, buku bertahun-tahun, itulah yang boleh harapkan. Yang nanti yang nanti diharapkan menjadi amalan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka seperti itu, yakni beramal sesuatu yang dengannya itu dia berhadap dengan, berhadap dengan amalan itu menjadi bekal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga di sini Imam Tabrani beliau mengatakan seperti itu. Bi dengan sanadnya Jumpa di Fatul Majid tentang terjemah e, beliau ini ini Imam at Atabroni at huwa Imam Al-Hafidh Sulaiman bin Ahmad bin Ayub Al-Lakhmi At-Tabrani e, di, di sini Sulaiman bin Ahmad beliau Setahu kita beliau kunyahnya Abdul Qasim Sahibul Ma'ajim at Asalasa, pemilik Mukjam Asalasa. Jadi beliau menyusun bukunya itu banyak sekali hadisnya itu kalau kita lihat itu. Dan beliau termasuk ulama yang belakangan. Oleh karena itu hadisnya banyak yang dia itu gorik asing. Ini gampangannya banyak lemah lah demikian di mukjam ini. Beliau kumpulkan kalau mukjam itu berdasarkan sebagian berdasarkan dengan nama-nama gurunya sesuai dengan abjad alif ba ta, ta sebagian dengan negeri-negerinya. ya demikian. Sebagaimana Musnad Imam Ahmad. Beliau menyusun, menyusun itu dengan urutan nama-nama sahabat. Al-Asyar Mubasyarin Nabil Jannah. Sepuluh orang yang dikabarkan Nabi masuk surga. Disusun di situ hadisnya Abu Bakar, kemudian hadisnya Umar, demikian terus. Berbeda dengan Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu disusun dengan apa? Disusun, disusun dengan urutan-urutan bab, ya kan? Pertama beliau menyebutkan kitab Badal Wahyi, permulaan turunnya wahyu. Kemudian di situ ada Kitabul Iman, kemudian Kitabul Kemudian kitab tentang masalah ilmu, kemudian nanti urut kita taharah, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian demikian. Sesuai dengan babak pembahasan ini tadi. Adapun kalau musnad yang tulis oleh Imam Ahmad, umpamanya rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam, Imam Ahmad, ini maksudnya musnad ini tadi, 40 ribu hadis. Itu disusun dengan urutan tadi. Hadisnya Abu Bakar dulu, kemudian hadisnya Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, demikian sampai 10, kemudian baru sahabat yang lain. demikian disebutkan. Ini susunan eh, apa musnad. Demikian juga Tobroni kalau di sini dengan urutan apa? Dengan urutan nama-nama gurunya sesuai dengan abjad. Ini demikian. Sesuai dengan huruf hijaiyah. Demikian disebutkan oleh para ulama. Beliau menyebutkan di sini Waro atau Tobroni. Tobroni adalah tadi Sulaiman bin Ahmad. Beliau mengambil dari Anin Anin Nasai. Beliau mengambil dari Imam Nasai. Jadi Imam Nasai termasuk gurunya. Menunjukkan beliau termasuk orang yang belakangan. Jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Ishaq bin Ibrahim Ad-Daburi. Demikian juga yang lainnya. Meninggal tahun sana sitin wa talatamiah 360 Hijriah. Dan ini adalah hadis Ubadah bin Somit. Hadis yang disebutkan di sini, ini hadis Ubadah bin Somit. Tetapi sayangnya hadisnya adalah doif. Hadisnya doif di situ ada Ibnu Lahiyah, Abdullah bin Lahiyah. Beliau adalah doif Walaupun sebagian ulama mengatakan hasanul hadis, bahkan saya Usaimin mengatakan Ibnu Layyah bahwa hasanul hadis, ya, hadisnya hasan, bisa diterima, tapi yang benar tadi. Wa Ibnu Layyah kholata fi akhir umrihi. Ya Usaimin mengatakan kholatoh kholatoh itu terjadi campur baur, hafalannya menjadi rusak. Lintiroki kutubihi karena buku-bukunya terbakar. Di sini menunjukkan kadang bahkan sebagian ulama saking sedihnya karena bukunya itu terbakar kalau dulu di Yaman itu ada yang mengumpulkan sampai 100 kotak gitu, kotak besar satu truk itu diambil orang Syiah di Batam. Sedih sekali di antara mereka. Padahal sudah mengumpulkan itu beberapa orang itu mengumpulkan mungkin tidak tidak jajan, tidak beli, tidak makan untuk beli buku. Setelah dikumpulkan, bawah truk di tengah jalan dibakar orang Syiah. Kalau Ibnu Lahyah ini disebutkan beliau akhirnya hafalannya rusak karena sedih sekali. Perpustakaannya terbakar. Ya perusahaan itu bagi sebagian penuntut ilmu itu sudah itu makanan mungkin termasuk. Sebagian mengatakan ya itu tadi. Istri yang kedua, kadang mengatakan seperti itu. Ya, ini ya ini tempat dia sibuk dengan ilmu tersebut. Ya bukulah yang menjadi teman dia. Di sini Abdul bin Lahiyah beliau hafalnya hancur, rusak setelah apa bukunya itu terbakar. Walaupun sebagian mengatakan sebelum terbakar sudah hafalannya rusak, sudah hafalannya adalah lemah. Hadis ini doi. Bisnadi dengan sanadnya anhu kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi munafik. Sesungguhnya di zaman Nabi sallallahu alaihi ada seorang munafik. Hadisnya dhaif ya ini. Sebagian menyebutkan ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Yu'dil mu'minin, dia menyakiti kaum mukminin. Faqala ba'dhum, maka berkata sebagian mereka. Ya, ada seorang munafik yang dia itu menyakiti kaum mukminin. Maka sebagian mengatakan, "Qumu bina." Berdirilah kita, mari kita berdiri. Nastagith, kita minta istighosah di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. kepada Nabi. Min hazal munafik dari munafik ini. Nah, di sini seakan-akan menunjukkan mereka istighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan innahu la la bi sesungguhnya tidak boleh istighosah kepadaku wa ma yustaghats bila sesungguhnya istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighosah itu tadi menghilangkan kesulitan yang dialami. Hadisnya doi. Dan tadi kita sebutkan ya istighosah itu kepada sesuatu yang sudah mati demikian juga mungkin tidak di hadapan kita maka itu adalah tidak diperbolehkan termasuk kesulitan. tapi kalau kemudian kita meyakini orang itu mampu dan secara praktek juga mampu ya boleh untuk kemudian istighosah kepada eh, barang tersebut atau orang tersebut ya yang kita yakini dia mampu dan di hadapan kita Selama di sini kita baca buku ini.